Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang kita berada pada halaman 122, iya kan? Bawah itu ya. Naam. Qala al-Imam Al-Amriti rahimahullah wa jazaan yuqaddamal mustatsna wa syartu aidan li dhuhuril makna diperbolehkan mendahulukan yang dikecualikan dan juga syarat nah maksudnya itu nanti ada syaratnya karena munculnya atau nampaknya makna tersebut didahulukan enggak masalah karena maknanya muncul dan nampak Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Ai jaza taqdimul mustasna 'ala mustasna minhu." Diperbolehkan mendahulukan mustasna yang dikecualikan atas isim yang dikecualikan darinya. Fatakul qama illa Zaidan al-qaumu. Qama illa Zaidan al-qaumu. Ini seakan-akan membahas masalah nahwu lagi ya, tapi enggak masalah kita lihat aja. Paham ya? Naam. Aslinya apa? al qaumu illa Zaidan. Kan itu aslinya. Naam. Wa rubbama naqul minhu qaulu ta'ala dan bisa jadi kita katakan nah termasuk darinya itu firman Allah taala, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun allahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia beriman, Nah, ini yang dikatakan berbahaya kecuali orang yang memang dipaksa dalam keadaan hatinya itu tenang dengan keimanan dia terpaksa untuk kufur tapi apa tapi karena apa karena dipaksa tadi hatinya tetap tenang keimanan akan tetapi orang yang lapang dengan kekufuran dadanya lapang senang dengan kekufuran faalaihim maka mereka mendapatkan ghadabun kemurkaan dan juga amarah dari Allah Subhanahu wa taala minallah walahum adabun adzim dan mereka mendapatkan adab yang pedih atau adab yang besar Perhatikan, fa inna qaulahu illa man ukriha karena sesungguhnya firman Allah taala illa man ukriha kecuali orang yang dipaksa, mahalluhu Nah tempatnya adalah laujaa bitartib. Kalau seandainya diurutkan ba'da qaulihi seharusnya setelah firmannya fa'alaihim ghadabun. Ini. Nah, setelah itu. Jadi artinya seakan-akan gini, afan ya, seakan-akan gini ya. Man kafara billahi min ba'di imanihi. Nah, kemudian walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah walahum adabun azim illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman seakan-akan gitu nah, paham maksudnya ya orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beriman eh, dalam keadaan lapang dadanya dengan kekufuran tersebut maka mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang dipaksa. Kan itu seharusnya urut-urutannya kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tenang dan keimanan. Apa maksudnya ya? Itu urut aslinya urutan aslinya seperti itu aslinya. Nah, kita lihat wa hadza istisna muttasil ini adalah pengecualian yang sifatnya muttasil bersambung. Li'annal kafir yakunu mukrahan wa yakunu ghair mukrah. Karena orang kafir itu ada dua kemungkinan. Orang kafir itu ada dua kemungkinan karena orang kafir karena keinginan dia sendiri itu kufur, murtad ya, atau keinginannya karena apa? Dipaksa. Dia enggak mau, cuma dipaksa. Ada ya, dua kemungkinan ya, yang dipaksa dapat udur, yang tadi sengaja tadi itu yang dapat hukuman. Naam. Wal khulasah dan kesimpulannya annahu yajuzu taqdimul mustasna al mustadminhu. Kesimpulannya diperbolehkan mendahulukan yang dikecualikan atas yang dikecualikan darinya. kadzalika syartu yajuzu taqdimul masyrut alaih wa yajuzu ta'khiruh. Demikian pula syarat. Syartinya atau syarat itu diperbolehkan apa? Mendahului yang disyaratkan. Paham ya? Yang disyaratkan ada, syaratnya ada syaratnya mendahului. Nah, atau nah barakallahu fikum ya, nah syaratnya mendahului yang disyaratkan. Ini juga diperbolehkan. Boleh juga diakhirkan wa yajuz ta'khiru. Boleh juga diakhirkan yang disyaratkan di depan syaratnya di akhir. Contohnya apa? Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Syaratnya di akhir itu perhatikan. Wahai orang-orang yang beriman, tinggal bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian benar-benar beriman. Syaratnya ini. Syaratnya jika kalian benar-benar beriman tinggalkanlah sisa-sisa riba. Di balik itu kan seakan-akan nah karena in syartiyah awal di awal itu loh. In tadhab adhab, in tajlis ajlis. Jika engkau pergi aku pergi. Aslinya gitu kan? Aslinya susunannya tapi kan diakhirkan ini. Nah barakallahu fikum diakhirkan. Kita lihat sini. Misal contohnya takul instahdat talabatu fanam faakrimhum. Artinya jika para pelajar itu bersungguh-sungguh maka muliakanlah mereka. Nah, ini berarti kan urut ini, syaratnya di depan. Nah, ya kan jika para pelajar bersungguh-sungguh maka muliakan mereka. Nah, wa taqul akrimit talabah in istahadu. Nah, balik ini. Muliakanlah para pelajar jika mereka bersungguh-sungguh. Artinya sama enggak artinya? Sama cuma dibolak-balik saja. Cuman biasanya ada penekanan di situ. Ketika syartiyahnya itu diakhirkan ada penekanan benar-benar tekankan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah taala dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Semuanya. In kuntum mu'minin jika kalian benar-benar ber, beriman. Contoh yang lain. <clears throat> Na'am barakallahu fikum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kan itu. Nah, itu kan syartiyah juga itu. Ya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, apabila ada perselisihan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah syartiyah. Kita lihat, al ikram muqayyadun bil ijtihad. Maka pemuliaan ini diikat dengan ijtihad, kesungguh-sungguhan. sawon na'am, sawa'un qudimat syart aw akh Eh, sawa'un qaddamta syarta aw akhartah baik engkau mendahulukan syaratnya ataupun engkau mengakhirkannya. Fala farqa, maka enggak ada bedanya. Wa kullu dulu ala takhsis. Masing-masing tetap eh, seluruhnya menunjukkan apa taksis pengkhususan. Maksudnya apa? Khusus ini kan khusus para talaba itu dimuliakan manakala bersungguh-sungguh dengan syarat tadi itu. Paham ya? Dibolak-balik enggak masalah. In istahada at-talabatu fa akrimhum. Boleh atau akrim talaba talabah in boleh juga. Mahum salah ya? Na'am barakallahu fikum yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang selanjutnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin